Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Ahad pagi ini kembali Masjid Darul Mahajir mengadakan acara kajian yang berhubungan dengan agama kita. Karena itu kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Pusderi tadi telah menyampaikan amanat antara lain mengantisipasi adanya paham-paham yang tidak karuan yang akan masuk wilayah kita apalagi paham anti Tuhan, paham komunis yang baru-baru ini mulai gencar akan mengadakan kegiatan seolah-olah menantang kita umat Islam untuk terus eksis terus bekerja sama menjalin persatuan dan kesatuan mengunyahkan anti Tuhan alias komunisme di negara kita. Salah satu kegiatan kita di Darul Muhajir itu antara lain adanya kajian apakah tiap minggu atau tiap malam tertentu itu antara lain mengatasi paham-paham yang sangat bertentangan dengan Islam apalagi akan merusak Islam karena kami baru menghadir welcome kepada siapapun orang-orang muslim yang bertanggung jawab atas berkembangnya dakwah Islam tidak usah kita lihat namanya apa itu yang penting Islam ke apa, apakah mau salafi, apakah mau siapa, silahkan welcome. Hanya saja mungkin perlu juga kita mengetahui siapa yang akan menyampaikan dakwah itu kalau memang itu adalah kajian dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul, silahkan. Unzur ilama kola, wala tandur ilaman kola. Lihatlah simaklah apa isi pembicaranya jangan melihat siapa yang bicara Nabi sendiri menganjurkan kita mencari ilmu walau pisin orang Cina pun boleh kita pinta ilmunya silahkan kan begitu asal memang itu demi kebenaran demi dakwah islami ilahi kalimatullah saja memang perlu juga kita mengetahui makanya kami kepada Pak tamu moderator alangkah lebih baiknya mengenalkan dulu <laughs> ya Pak Ustad sanes kami takut dengan nama salafi ya. <laughs> biar kami tahu apa itu sebenarnya salafi itu ya begitu orang baru dengarnya saja sudah tobi sudah ketakutan apalagi melihat apa seragamnya umpamanya nah, ini barangkali hal-hal yang semacam itulah yang sangat perlu kami mendengar penjelasan dari bapak-bapak sekalian mudah-mudahan tujuan kita adalah sama untuk Udu ila sabili rabbika hikmah wa maudatil hasanah wa jadilhum billati ya ahsan. Tujuan utama kita mengadakan kajian di masjid ini adalah untuk lebih meningkatkan mawaddah warahmah juga untuk kita lebih meningkatkan ilmu pengetahuan ya rabba'illahu ladzina amanu minkum walladzina util ilma daraja jadi kita mencari ilmu dari mana saja apalagi untuk li'i'la'i kalimatillah itu adalah suatu kewajiban bagi kita jadi sekali lagi kami dari DKM tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin menjelaskan Islam rekam eh, silahkan demi menjaga persatuan dan kesatuan agar Islam ini lebih dikenal dan lebih disayangi utamanya oleh jamaahnya sendiri, umatnya sendiri. Banyak umat Islam yang tidak tahu dengan rekan-rekannya yang lain. Barangkali itu saja. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Abu Yahya Mu'ad Mudah-mudahan kehadirannya di sini akan menambah wawasan kita semua sehingga nama Islam lebih baik lagi bagi kita semua. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah siap menghadiri acara ini. Janganlah kita sia-siakan kesempatan ini, apalagi sebentar hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ilmu tentang Islam akan tambah banyak kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.